Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Al-Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Itu anaknya. Abu Bakarnya namanya Abdullah, kalau Abu Dawudnya eh, Sulaiman ibn al Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Siapa? Akhfadil? Sulaiman ibn Al-Ash'af bin As-Sijistani. Nah, Sulaiman ibn al Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala Kata beliau di sini, fayan bagi ma'rifatu hadil umur. Maka harus seorang itu layaknya mengetahui perkara-perkara ini. Perhatikan baik-baik. Li'anna ahlad dalali dikarenakan nam pengekor-pengekor kesesatan yulabbisuna 'alan nas. Mereka bikin talbis, membuat kesamaran nah barakallahu fikum terhadap manusia. Nah barakallahu fikum membuat kesamaran terhadap manusia. Karena mereka apa? Mereka pengennya itu ingin mengelabui intinya pengennya ingin mengelabui. wayakulun seraya mereka berkata, hal kulusan bid'ah? Eh, apakah segala sesuatu bid'ah? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Biasanya gitu ya orang-orang itu ya. Orang-orang awam yang jauh dari ilmu, kalau kita katakan ini bid'ah Pak, oh, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kata beliau sebutkan sini, nah karena manusia kebanyakan bikin talbis, membikin penyamaran, nah, membikin sesuatu itu samar dan mengatakan hal kullu bid'ah. Nah, seperti itu, nentang. Apakah segala sesuatu itu bid'ah katanya? Apa apakah setiap sesuatu itu bid'ah? Ngomong kayak gitu. Fanaqul la, kita katakan enggak. Laisa kullu syai'in bid'ah, tidak setiap sesuatu itu bid'ah. Tapi orang-orang itu biasanya nyebutkan itu untuk kamu menolak. Menolak biasanya. Duget-duget bid'ah, duget-duget bid'ah. Memangnya bid'ah itu punya mbahmu katanya. Kata ngajak-ngajak seperti itu biasanya. Paham ya? Jadi biarin aja. Assalamualaikum. Paham ya seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Fanaqul kita katakan la, enggak. Laisa kullu syai'in bid'ah. Enggak. Eh? Bukan segala sesuatu bid'ah. Nah, jadi bid'ah itu ada rinciannya enggak sembarangan. Balil bid'ahu hiya ma uhditsa fid din mimma laisa minhu wa laisa lahu dalilun min kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bid'ah-bid'ah itu adalah perkara-perkara yang baru di dalam agama yang bukan bagian dari agama tersebut dan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan dari as-sunnah. Amma ma'adaha, adapun selainnya falaisa bi Kita katakan selainnya ya bukan bid'ah. Paham ya? Naam, wa innama huwa mimma abahallahu liibadihi. Dan hanya saja sesungguhnya selain bid'ah tersebut adalah perkara-perkara yang Allah taala perbolehkan untuk hamba-hambanya. Fa farqun baina hadza wa hadza. Maka beda antara ini dan ini. Maksudnya beda antara bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara istilah. Biasanya gitu kalau antum ngomong orang awam yang jauh dari ilmu, antum nasihati, "Pak, eh, nggak usah memperingati murid Nabi, Pak itu bid'ah." Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kamu itu naik motor juga bid'ah. Arahnya ke sana biasanya. Jadi dia untuk menentang itu untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang sebenarnya itu nggak pas gitu loh. Paham ya? Nah, barangkali fikum, naik motor juga bid'ah, kereta api juga bid'ah, pesawat juga bid'ah. Berarti dia menganggap bid'ah yang dimaksud bid'ah secara apa? Bahasa. Luruskan. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan ngayal, bantah, nolak, bangkang, assalamualaikum. Sudah selesai. Paham ya? Karena kalau antum layani nanti enggak akan selesai. Karena argumen hujah mereka biasanya akal. Kalau sudah main akal antum ngasih dalil qala Allah, qala Rasul, enggak ada faedahnya. Paham ya? Seringnya seperti itu. Karena lawannya akal. Paham ya? Lawannya akal. Allahul musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Naam kita ambil yang terakhir di sini sebutkan wa qaulun nadhim rahimahullah la'allaka tuflihu. Tinggalkanlah perkara-perkara bid'ah semoga engkau termasuk orang-orang yang beruntung yakni idza aratal falaha wa huwa saadatu fid dunya wal akhirah fatamassak bihablillahi wattabi'il huda. Apabila engkau menginginkan keberuntungan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat maka berpegang teguhlah dengan tali Allah apa tali Allah Al-Qur'an Sunnah wattabil huda dan ikutilah al-huda apa al-huda? Ya, petunjuk tapi apa makna al-huda? Al-huda apa? Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa itu huda? Al-huda al-ilmun nafi' wa dinil haq al-amal saleh. Jangan lupa itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu dan ikutilah petunjuk dan ikutilah ilmu yang bermanfaat ilmu Al-Qur'an Sunnah hadza huwa sabilul falah inilah jalan sumber keberuntungan wal falahu huwa kasratul khair wa nailus sa'adah keberuntungan itu adalah banyaknya kebaikan dan meraih nan kebahagiaan Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, perhatikan situ, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Ila qauli ta'ala walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidzun dan orang-orang yang mereka menjaga salat-salat mereka, ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan firdaus dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya fahadhihi hiya asbabul falah maka inilah sebab-sebab keberuntungan jadi sebab keberuntungan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Dawud di dalam pantun atau puisi beliau yang disebutkan di awal yaitu apa Nam tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taqu bid'iyyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an Sunnah dan ikutilah petunjuknya yaitu al-ilmu nafi'. Kemudian apa? Dan jangan engkau menjadi pelaku bid'ah atau penyebar bid'ah atau pembikin bid'ah la'allaka tuflihu. Semoga engkau termasuk orang yang beruntung. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minal minal muflihin wa nasallaha an yaj'alana min ahli khair wa ahli jannah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin